Telah kita bahas ayuhal ikhwah bahwasannya manhaj al-imam syafi'i rahimahullah. Pokok yang kedua yaitu bahwasannya menurut beliau Al-Quran dan Sunnah itu adalah sesuatu yang setara di mana sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berfungsi untuk menerangkan dan menjelaskan Al-Quranul Karim. Beliau senantiasa berpegang kepada sunnah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana telah kita bawakan perkataan-perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab-kitab beliau. Dan yang harus kita ketahui al Islam bahwa Imam Syafi'i rahimahullah mensyaratkan hadis yang dipakai itu harus sahih. Beliau tidak ya, tidak membolehkan untuk berhujah dengan hadis yang lemah. Beliau berkata ketika beliau menyebutkan tentang syarat-syarat hadis yang sahih tentang ketika beliau yang menyebutkan tentang syarat-syarat suatu hadis yang boleh dijadikan hujah. Berkata seseorang kepada Imam Syafi'i, قال قائل احدد لي أقل ما تقوم, ما تقوم به الحجة على أهل العلم حتى يثبت عليهم خبر الخاصة Berkata seseorang kepada Imam Syafi'i, coba berikan kepadaku batasan yang paling sedikit tegaknya hujah kepada ahli ilmu. Sehingga pada waktu itu menjadi eksis atas mereka khabar yang khusus itu. Fakultu kata Imam Syafi'i lalu aku berkata, khabar wahid anil wahid hatta yantahi bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam atau maintaha bihi ilahi dunahu. Yaitu khabar ya satu orang dari satu orang sampai ya ya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sampai kepada yang lebih rendah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Al Imam Syafi'i rahimahullah ya mensyaratkan menyebutkan bahwasannya suatu khabar atau suatu hadis yang tegak dengannya hujjah adalah pengabaran dari satu orang ke satu orang Tegas beliau mengatakan bahwa pengabaran atau yang disebut dengan hadis ahad itu hujah. Lalu beliau berkata, ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا dan tidak tegak hujah dengan kabar yang khusus sampai terkumpul padanya beberapa syarat kata beliau. Minha yang diantaranya أن يكون من من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا ما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع لا يحدث به على المعنى لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدري لعله يحيل الحلال إلى الحرام وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث حافظا إن حدث به من حفظه حافظا لكتابه إن حدث من كتابه Kata beliau bahwa perawi yang menyampaikan hadis itu harus siqah, terpercaya dalam agamanya. Ma'rufan bisibqi fi hadisihi dan dia terkenal jujur dalam perkataannya. Ya. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah memberikan syarat hadis yang sahih yang pertama adalah perawinya harus yaitu siqah, yaitu adil. Adil di dalam agamanya. Sudah disebutkan tadi, itu harus bersambung. Di pengabaran dari satu orang, dari satu orang, sampai kemudian sampai Rasulullah Shallallahu yang kedua kata Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya ya perawi-perawinya itu harus fiqh terpercaya terpercaya dalam agamanya. Dikenal dia jujur dalam perkataannya, berakal, memahami apa yang ia sampaikan berupa hadis-hadis. Demikian pula ketika ia membawakan hadis secara makna, dia harus memahami ya tentang makna-makna atau lafad-lafad yang sinonim dengannya. Sebab kata beliau, kalau apabila ada seorang perawi yang membawakan hadis secara makna dan ternyata dia tidak memahami tentang lafal-lafal yang sinonim dengannya, tentu kata beliau, ya berakibat fatal. Apa itu? Yaitu terkadang ya sesuatu yang halal berubah menjadi haram. Maka pada waktu itu ikhwatul Islam Al-Imam Syafi'i rahimahullah memberikan syarat. Syarat apa itu? Ya siapa yang ingin membawakan hadis secara makna, bukan secara teks, maka kewajiban dia adalah memahami dan menguasai kata-kata yang sinonim di mana tidak akan menyebabkan perubahan di dalam maknanya. Di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullah ya mensyaratkan seorang rawi harus adil. fiqh fi dinihi. Dan ikhwatul Islam azani Allah ayyakum. Mereka yang pernah mempelajari ilmu mustalah hadis akan mengetahui bahwa rawi yang adil itu adalah perawi yang terpenuhi padanya lima syarat. Yang pertama harus Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, salimun min asbabil fusuk. Itu selamat dari sebab-sebab yang, menyebab, yang menyebabkan perawi itu menjadi orang fasik. Yang kelima, salimun min asbabil muru'ah min khawarimin muru'ah. Ini selamat dari khwa, apa muru'ah itu aib-aib atau eh, adab-adab uh, yang tidak islami. Ikhwatal Islam, azan allahu Kemudian syarat selanjutnya Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Hafizan in haddatsa bihi min hifzihi." Kalau si perawi itu membawakan hadis dari hafalan dari hafalannya, maka disyaratkan harus hafal betul. Ya. Kalau ternyata dia membawakan dari kitabnya, maka kitabnya pun juga harus selamat ya dari talqin. Apa itu talqin? Ya, itu adanya hadis-hadis yang dimasukkan oleh orang lain ke dalam kitabnya. Demikian pula selamat dari tahrif dan tafhif, perubahan-perubahan di dalam penulisan atau kesalahan dalam penulisan. Makanya subhanallah ikhwatul Islam. Di sini Imam Syafi'i rahimahullah mensyaratkan seorang perawi hadis harus babit. Harus betul-betul menguasai hadis yang dia sampaikan. Apabila dia menyampaikan dengan hafalannya, maka dia sampaikan dia harus disyaratkan harus hafal betul-betul hafal. Dan subhanallah ya. Kalau kita perhatikan para ulama hadis ternyata Allah berikan kepada mereka hafalan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Imam Bukhari rahimahullah yang dikenal sebagai gunungnya hafalan. Beliau sekali dengar, sekali beliau ya hafal dan tak pernah lupa lagi imam Malik rahimahullah, Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, Imam Sufyan bin Sa'id Al-Thawri. Ya, banyak sekali para ulama hadis yang fiqah, yang hafalannya luar biasa. Karena suatu ketika Imam Malik rahimahullah, dia diuji oleh ya oleh gubernur kota Madinah. Dia ingin mengetahui bagaimana hafalannya Imam Malik. Datanglah ia kepada Imam Malik dan berkata, "Hai Imam Malik, tuliskan kepada saya hadis-hadis yang barangkali itu bermanfaat buat ya buat agama saya. Lalu kemudian Imam Malik membawakan hadis-hadis itu dengan hafalannya, dicatat oleh pembantu gubernur itu. Dicatat ya sekitar 10 atau 20 hadis. Kemudian tahun berikutnya ya si gubernur ini datang lagi ke, ke, ke kepada Imam Imam Malik disembunyikannya apa si pembantunya itu untuk dilihat dan dicocokkan bagaimana hafalannya. Dia berkata, Hai Malik, sesungguhnya hadis yang tahun lalu yang kau berikan kepada saya hilang. Tolong kembali diktekan ya sesuai dengan urutan yang dahulu. Akhirnya kemudian Imam, Imam Malik pun mendiktekan yang seperti yang dahulu. Setelah satu tahun. Ternyata ya setelah diperiksa <clears throat> yang dimana pembantunya itu disembunyikan di belakang Imam Malik ternyata dikatakan di situ tidak kurang satu huruf ya dan tidak lebih juga satu huruf satu huruf pun tidak kurang satu huruf pun tidak lebih subhanallah setelah satu tahun bayangkan ayolah ikhwah makanya itulah ya Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga agama ini dengan adanya orang-orang yang luar biasa di dalam hafalan mereka, menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Demikian pula harus bobit kitabnya. Apa itu yang dimaksud dengan bobit kitab? Bobit kitab itu ayol ikhwah, ya para ulama terdahulu, kebiasaan mereka kalau mereka duduk di majlis hadis, mereka mencatat apa yang disampaikan oleh gurunya maka kemudian di waktu malamnya mereka kemudian apa? Ya memukabalah, Apa itu mukabalah? Mukabalah itu artinya ya men mencocokkan tulisan dia dengan tulisan buku aslinya atau buku orang yang difiqah yang dipercaya. Sehingga pada waktu itu buku tersebut selamat dari apa? dari kesalahan di dalam pencatatan. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah melanjutkan. إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم Ya apabila <clears throat> ulama lain, perawi lain yang hafid, yang fiqah, bersekutu dalam meriwayatkan hadis dengan perawi tersebut, ternyata periwayatannya sesuai. Dia menguasai apa yang dia hafalkan. Barian min an yakuna mudallisan. Demikian pula kata Imam Syafi'i tidak boleh ya perawinya mudalis apa itu mudalis mudalis itu terkadang ya akhi ya sifatnya seperti ini misalnya si A dia berguru kepada si B dia mengambil banyak hadis dari si B kecuali beberapa hadis dia tidak mendengar langsung dari si B tapi dia mendengarnya dari si C nah karena si A ini seringkali dia mengambil hadis dari si B dan ternyata ada beberapa hadis yang tidak langsung diambil, tapi ia ambilnya dari si C. Apa yang terjadi? Digugurkanlah si C. Dia berkata, ya, langsung dari B. Biasanya dengan lafaz an. Ya, dari B. Digugurkan si C. Kenapa digugurkan si C? Ya, karena si C pertama lemah. Yang kedua, ya untuk memperlihatkan bahwa sanatnya ini ali, pendek di mana para ulama terdahulu ikhwatul Islam ya mereka bangga sekali dengan sanad yang pendek itu. Maka Imam Syafi'i rahimahullah berkata barian min an yakuna mudallisan. Ya perawinya tidak boleh mudallis. Sebab mudallis itu kata Imam Syu'bah akhul kadib ya saudaranya dusta. Yuhaddithu amman laqiya ma lam yasma' minhu yuhaddithu amman laqiya ma lam yasma' minhu. Di sini Imam Syafi'i memberikan uh, definisi tentang siapa itu mudallis. Yaitu ia menceritakan suatu hadis dari orang yang ia temui namun ia tidak mendengar darinya. Akan tetapi ikhwatul Islam ya. Sebetulnya yang diberikan definisi oleh Imam Syafi'i rahimahullah lebih tepat untuk dikatakan ini mursal khafi karena para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar membedakan antara mudalis dengan mursal khafi. Apa bedanya kalau mudalis itu bertemu dengan gurunya dan mendengar beberapa hadis darinya? Sedangkan mursal khafi itu bertemu dengan ya gurunya tapi tidak mendengar satupun hadis darinya. Nah, disinilah ini perbedaan antara mudalis dengan mursal khafi. ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث الثقات خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهي, من انتهي به إليه دونه لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت kata beliau ya dia menyampaikan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama fiqh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, ya. Tobakat selanjutnya dia pun harus begitu. Dia harus fiqh, harus babit. Ya, demikian pula guru-gurunya lagi. Demikian pula terus sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perawi-perawinya harus siqat, ya dia harus adil dan babit. Sehingga ikhwatul Islam kalau kita lihat definisi al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya akan kita dapati bahwa pertama, beliaulah yang pertama kali yang meletakkan yang disebut dengan ilmu mustalah hadis. Ya. Beliau yang pertama kali menulis ya tentang ilmu mustalah hadis. Adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali ya menulis ilmu mustalah hadis itu yaitu ar rama Hurmuzi, maka dibawa ya, dijawab maksudnya yaitu menyendirikan secara khusus. Akan tetapi yang pertama kali berbicara tentang masalah ilmu hadis itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Al-Risalah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah di sini mensyaratkan bahwasanya khabar atau hadis yang sahih itu harus terkumpul padanya lima syarat. Apa itu? Ittisalus sanad. Yang pertama yaitu bersambungnya sanad. Ya. Fulan, sanad-sanad itu adalah rantai perawi yang menyampaikan kepada matan hadis. Matan apa itu? Matan itu perkataan. Misalnya, ya, Imam Bukhari berkata, Haddasana Al-Humaydi, Qala Haddasana, yaitu uh, Sufyan bin Uyainah, Qala Haddasana Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Qala Haddasana An Muhammad, ya, dia berkata An Muhammad bin Ibrahim at Ta'imi, An Alqamah bin Waqas Al-Laythi, An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Imam Bukhari membawakan sanad Humaidi dari Sufyan Ibnu Uyainah, kemudian dari siapa? Yahya bin Yahya bin Yahya bin Sa'id Al-Ansari, kemudian dari siapa? Yaitu ya eh, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian dari Al-Qamah, kemudian dari Umar. Ini disebut sanad. Nah, syarat yang pertama kata Imam Syafi'i itu harus bersambung sanadnya. Perawi dari perawi bertemu bertemu dan mendengar. Tidak boleh ya ada perawi di situ yang mudalis dan semuanya harus siqat Syarat yang kedua yaitu harus adil rawinya. Syarat yang ketiga yaitu harus bobit. Bobit itu menguasai hadis baik dengan hafalan ataupun dengan bukunya. Syarat yang keempat yaitu selamat daripada apa? Ya syad, ya artinya tidak menyalahi periwayatan rawi yang lebih fiqah darinya. Dan syarat yang kelima, selamat dari ilat, ya, penyakit hadis yang bisa merusak keabsahan hadis. Nah ini ikhwatul Islam. Imam Syafi'i rahimahullah mensyaratkan hadis yang bisa ditegakkan hujah itu harus sahih. Makanya sebagaimana telah kita sebutkan ya. Di mana Imam Syafi'i berkata kepada muridnya Ibnu Sa'ad, ya Ibnu Sa'ad, "Iqdi ilayya hayitu aw mittu أن كل حديث يصح فإني أقول به وإن لم يبلغني Ibn Sa'ad nisbatkan kepadaku ketika aku masih hidup ataupun aku sudah meninggal dunia bahwa setiap hadis yang sahih maka itulah pendapatku walaupun hadis itu belum sampai kepadaku kata Imam Syafi'i rahimahullah ini ya ikhwatul Islam meluruskan pendapat sebagian orang bahwasanya Imam Syafi'i memperbolehkan berhujah dengan hadis yang lemah. Justru ini Imam Syafi'i tegas mengatakan ketika ditanya, Ya hudud li aqal matakumu bil hujjah. Diberikan kepada saya batasan yang paling sedikit dijadikan hujah atas ahli ilmu. Apa itu? Di sini Imam Syafi'i mensyaratkan hadis tersebut terpenuhi harus ya lima syarat yang telah disebutkan tadi. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Jika telah kita mengetahui ini, maka ketahuilah bahwasannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah berhujah dengan semua hadis selama hadis itu sahih. Selama hadis itu sahih, beliau tidak memilah-milah apakah itu hadis mutawatir atau hadis ahad. Beliau menganggap bahwasannya selama hadis itu sahih wajib diamalkan dan beliau pun tidak pernah memilah-milah antara masalah akidah maupun hukum. Ya. Beliau berhujah dalam banyak sekali eh, perkataan-perkataan beliau untuk menetapkan bahwasannya eh, hadis ahad adalah hujah dalam masalah akidah maupun dalam masalah hukum. Ya. Yeah. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara dalil yang dibawa oleh Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwasanya khabar ahad, ya, itu adalah hujjah. Yaitu hadis yang beliau bawakan dengan syaratnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud, "Nadarallahu abdan sami'a maqalati, fahafidhaha wa wa'aha wa addaha, farubba hamil fiqhin ghairu faqih, warubba hamil fiqhin ila man huwa afqah minhu." Semoga Allah memberikan cahaya kepada, ham, kepada wajah hamba yang mendengarkan sabdaku. Lalu ia menghafalnya, dan ia memahaminya, dan ia menyampaikannya. Berapa banyak orang yang membawa fikih, yang membawa ilmu, ternyata dia tidak fakih. Dan berapa banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih fakih darinya. Ikhwatul Islam. Ya. Imam Syafi'i berhujah bahwa hadis ini menunjukkan wajibnya berpegang kepada hadis ahad. Beliau berkata, "Falamma nadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila istima'i maqalatihi wa hifdhiha wa ada'iha imra'an yu'addiha wal imru wahid." Dalla ala annahu la ya'mur an yu'addi anhu illa ma taqumu bil hujjah ala man adda لأنه إنما يؤدى عن يؤدي عنه حلال يؤدى عنه حلال وحرام يجتنب وحد يقام وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويقطع wa nasihatun fi dinin wa dunya. Kata beliau, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk mendengarkan sabdanya, menganjurkan untuk mendengarkan eh, untuk menghafalkan sabda Rasulullah yaitu hadis dan menyampaikannya. Dan di situ disebutkan dengan lafaz imru naddarallahu mra'an. Semoga Allah memberikan wajah kepada seseorang dan imru itu dalam bahasa Arab yaitu maknanya satu. Itu menunjukkan kata beliau bahwasannya ya jumlah satu atau hadis ahad itu sudah tegak hujah. Kenapa? Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin memerintahkan untuk menyampaikan kecuali yang tegak dengannya hujah. Ya, ketika Rasulullah mengatakan semoga Allah memberikan cahaya kepada hamba atau kepada seseorang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia menghafalnya, lalu ia ia memahaminya, lalu ia menyampaikannya. Kata Rasulullah, ia menyampaikannya. Dan sudah kita ketahui ikhwatul Islam, ya, Tidaklah Rasulullah bersabda lalu ia menyampaikannya kecuali itu menunjukkan bahwa itu sudah tegak hujah. Sebab yang disampaikan oleh Rasulullah pastilah ya sesuatu yang halal atau yang haram yang harus dijauhi. Ataukah ia adalah merupakan hati yang harus ditegakkan atau merupakan harta yang harus diambil atau nasihat dalam dunia dan agama. Ikhwatal Islam, di antara dalil yang dibawakan oleh Imam Syafi'i untuk menegaskan bahwa hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang atau tiga orang yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dan hadis ini hadis yang sahih La alfayanna ahadakum murtaki'an ala arikatihi ya'tihi al-amru min amri mimma nuhitu anhu aw umirtu bih fayaqulu la, la nadri Ma wajadna fi kitabillah ittaba'na. Kata Rasulullah, jangan sampai ya aku menemukan salah seorang dari kalian duduk di atas dipannya ketika datang kepadanya perintah dari perintah-perintahku artinya had, maksudnya itu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam berupa larangan atau berupa perintah ya ya lalu ia berkata kami tidak tahu yang kami temukan dalam kitab Allah itulah yang kita kita ikuti maksudnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa nanti akan datang suatu kaum yang dia itu menolak hadis dan hanya mencukupkan dengan Al-Quran saja dengan disebut dengan ingkar sunnah. Rasulullah Alaihi Wasallam mengabarkan akan munculnya orang seperti itu. Ya. Dan ternyata apa yang kabarkan oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam itu benar. Di zaman ini kita banyak melihat orang-orang yang menolak hadis-hadis Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Islam, Imam Syafi'i menjadikan hadis ini sebagai hujah bahwa khabar ahad atau hadis ahad itu harus dia diamalkan. Kata beliau fi hadza khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وإعلامهم أنه لازم لهم وإن لم يجدوا له نص حكم في كتاب الله وهو موضوع في غير هذا الموضع ya dalam hadis ini terdapat ya penetapan khabar dari Rasulullah dan pemberitahuan bahwasanya kewajiban mereka yaitu berpegang kepada khabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun mereka tidak menemukan nasnya dari kitabullah jalla wa ala. Ya, di antara dalil yang beliau bawakan juga tentang yaitu hadis Ibnu Umar. Disebutkan ya, di mana hadis ini sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Ibnu Umar berkata, "Bainama an-nasu bi Quba fi salat subhi." Ketika orang-orang sedang salat subuh di Masjid Quba, Id atin tiba-tiba datanglah kepada mereka seseorang dan berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi Qur'anun. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan kepadanya Al-Qur'an tadi malam. Wa qad amara an wa qad umira an al qiblah. Dan beliau telah diperintahkan untuk menghadap kiblat. Fastaqbiluha. Maka hendaklah kalian menghadap kiblat dan tadinya ya orang-orang yang yang sedang sholat subuh itu menghadap ke Syam. Apa yang terjadi? Ya ketika mereka mendengar seruan orang tadi, langsung mereka berputar ke arah Ka'bah. Padahal mereka tidak bertanya-tanya, ya tidak melihat siapa yang mengatakannya. Mereka sedang sholat. Itu menunjukkan kata Imam Syafi'i bahwasanya khabar atau khabar wahid atau hadis ahad itu harus wajib dijadikan hujah di antara dalil yang dibawakan Imam Syafi'i yaitu Rasulullah mengutus para utusan di ke kabilah-kabilah. Rasulullah mengutus Muad, mengutus Ali bin Abi Talib, mengutus ya e, banyak sekali sahabat-sahabat seperti Qais bin Asim, demikian pula Zibirqan bin Badr, demikian pula bin Nuwairah, ya kepada kabilah-kabilah mereka untuk mengajarkan tentang ilmu. Dan sudah maklum ya akhi, ya sudah diketahui bahwasannya Rasulullah SAW tidaklah mengutus mereka kecuali untuk mengajarkan agama ini semuanya tidak di, tidak dibedakan antara masalah akidah tidak pula masalah hukum kalaulah masalah akidah itu hadis ahad tidak diterima padanya tentulah Rasulullah SAW sudah menjelaskannya watarkul bayan an waqtil hajah la yajuz sedangkan meninggalkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tentu tidak diperbolehkan. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kita masuk kepada pembahasan yaitu yang disebut dengan taklid. Ketahuilah ikhwatul Islam al-Imam Syafi'i rahimahullah. Di antara ulama yang paling keras yang melarang taklid. Apa itu taklid? Taklid artinya mengikuti seseorang tanpa dalil. Ya, alias ngebeo. Dia mengikuti orang lain walaupun dia tidak tahu dalilnya. Itulah ya akhi. Ya, taklid yang dilarang. Para ulama salaf melarang taklid dan hanya memperbolehkannya untuk orang-orang awam saja. Al-Hafidh Ibn Abdul Bar rahimahullah berkata bab fasad taklid wa nafihi wal farqu baina taklid wal wal ittiba bab rusaknya taklid dan beda antara taklid dengan ittiba lalu kemudian beliau menyebutkan dalil yang menyebutkan ya haramnya taklid Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yaitu uh, At-Taubah ayat 32 32 eh, ittakhadhu ahbarahum warubanahum ruhbanahum arbaban min dunillah mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib ulama-ulama mereka sebagai tandingan selain Allah. Kemudian beliau menyebutkan suatu hadis dari Adi bin Hatim. Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi unuqi salib. Faqala li ya Adi halqi hadal wasan min unuqik. Wa ilaihi wa huwa yakra surat bara'ah hatta ata ala hadhir ayah ittakhadu أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال قلت يا رسول الله إنا لم نتخذهم أربابا قال بلى أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه فقلت بلى فقال تلك عبادتهم Adi bin, Hab, Hatim, Adi bin Hatim seorang sahabat berkata, Aku datang kepada Rasulullah dan pada waktu itu leherku ya tergantung padanya kalung salib. Maka berkatalah kepadaku, hai Adi, kata Rasulullah. Buang berhala itu dari lehermu itu. Lalu aku pun duduk sampai aku, dan aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar surat apa membaca surat Al-Baraah sampai itu kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ya pendeta-pendeta dan ulama-ulama mereka sebagai tandingan selain Allah. Lalu aku berkata kata Adi, wahai Rasulullah, kami tidak menjadikan mereka sebagai tandingan selain Allah. Kata Rasulullah, ya. Bukankah mereka para ulama kalian Ya para pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan, haramkan atas kalian. Lalu kemudian kalian pun malah ikut-ikutan menghalalkannya. Ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan kepada kalian, kalian pun ikut-ikutan yang mengharamkannya. Padahal kalian tahu itu adalah haram. Maka aku berkata benar wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, itulah ibadah mereka kepada rahib-rahib itu. Subhanallah ikhwatal Islam di sini ikhwatal Islam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya ya kebiasaan ahli kitab yaitu orang Yahudi, orang Nasrani, pekerjaan mereka apa ya? Mereka ya menjadikan apa ulama-ulama atau rahib-rahib mereka sebagai tandingan selain Allah. Dengan cara apa? Ya, membeok Ketika para rahib itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka ikut-ikutkan menghalalkan. Padahal mereka tahu itu sebetulnya haram. Ikhwatal Islam, azani Allah wa Kemudian Ibnu Abdul Bar berkata, "Wa mithlu hadza fil Qur'ani katsir." Dan ayat-ayat yang men ya, <clears throat> yang menyebutkan tentang haramnya taklid itu banyak sekali. Ya memang banyak ya, di antara juga firman Allah Subhanahu wa taala ya ketika menyebutkan tentang orang-orang musyrikin Quraisy, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana." Apabila dikatakan kepada mereka, "Ikuti apa yang Allah ya turunkan." Mereka berkata, "Apakah kami akan mengikuti apa yang ya kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami?" Lihat orang-orang musyrikin itu ya akhi. Mereka lebih ridho dengan keyakinan nenek moyang. Tidak mau mengikuti apa yang Allah turunkan berupa wahyu, Al-Quran, dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan ya akhi bahwasannya ya taklid yang diharamkan itu adalah taklid ketika seseorang sampai kepadanya keterangan setelah jelas kepada dia tentang hadis atau dalilnya dari Allah dan Rasulnya dan dia terang kepadanya tentang suatu hadis, tapi kemudian dia lebih membela apa yang dia temukan dari nenek moyangnya, maka ia telah melakukan seperti perbuatan orang-orang musyrikin di zaman dahulu. al Islam, Ibn Abdul Bar menyebutkan banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang tercelaknya membeok kepada nenek moyang dan para pembesar-pembesar. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwa sesungguhnya taklid atau membeo kepada seorang ulama itu hanyalah boleh bagi mereka yang awam saja. Adapun mereka yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk berijtihad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu untuk mentarjih dan mencari ya dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kewajiban dia adalah mencari dari Al-Qur'an dan sunnah dan apa yang ia yang Allah berikan kepadanya berupa pemahaman kaidah-kaidah usul fikih dan yang lainnya. al Islam, ta'azzani Allah wa iyyakum. Di sini Al-Hafiz Ibnu ikhwatul Islam ya Ibn Abdul Bar menukil perkataan Ibnu Khuwaiz bin Dad Al-Basri Al-Maliki di mana ia berkata at-taqlid maknahu fi syar'i ar-ruju'u ila qaulin la hujjata liqailihi alaihi wa dhalika mamnu'un minhu fi syari'ah wal ittiba'u ma thabata alaihi hujjah berkata Ibnu Khuwaiz bin Dad al-Basri al-Maliki, taklid artinya kembali atau mengikuti seseorang dengan dalil dan itu terlarang dalam syariat. Sedangkan itiba artinya mengikuti seseorang dengan dalil yang kokoh, yang kuat dan ia mengetahui dalil tersebut. Di sini ya tampaknya beliau membebaskan antara orang yang mengikuti orang lain dengan tanpa dalil dengan orang yang mengikuti orang lain dengan mengetahui dalil dan sisi pendalilannya. Adapun orang yang mengikuti dengan tanpa dalil disebut dengan tak. Adapun yang mengikuti dengan mengetahui pendalilan dan sisi pendalilannya dan ia tahu itulah sebagai, sebuah kebenaran, maka itu bukan taklid namun itu namanya tiba. Kemudian beliau berkata di tempat lain dari bukunya, "Kullu man ittaba'tu qawlahu min ghairi an yajib 'alayka qawluhu lidalilin yujibu dhalik fa anta muqalliduhu wa taqlid fi dinillahi ghairu sahih." وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قاله فأنت متبعه والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع ya berkata beliau setiap orang yang engkau ikuti perkataannya, apa ia menyebutkan kepada engkau dalilnya? Apa dalilnya? Ya. Maka ketika engkau mengikutinya, dia adalah maka engkau adalah ya orang yang membeo kepadanya. Ini disebut dengan taklid. Dan taklid dalam agama Allah itu tidak benar pun kalau misalnya ada orang yang mewajibkan kepada engkau dan engkau mengikuti dia dan dia memaparkan dalil-dalil dan penjelasan dari wahyu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW maka engkau telah ittiba yang ittiba kepadanya dan ittiba itu diperbolehkan dalam agama sedangkan taklid itu terlarang kata beliau. al Islam Ibnu Abdul Bar telah mengumpulkan nas-nas dari Al-Quran dan hadis yang mencela taklid. Dan beliau beliau mengumpulkan perkataan-perkataan para ulama terdahulu yang mencela taklid. Beliau juga berhujah yang menyebutkan di mana beliau berkata wa qad min al fuqaha wa ahlun nazar ala man ajaza taqlid bi hujajin nadhariyah aqliyah ba'da ma taqaddama fa ahsana fa ahsanu ma ra'aytu min dhalik qaulul muzani rahimahullah kata beliau ya sejumlah para fukoha dan ahlun nazar dari orang-orang yang membolehkan taklid berhujah dengan beberapa hujah yang sifatnya akal saja. Yang paling bagus adalah yang aku lihat itu perkataan Imam Muzani. Aku akan ber, ya sampaikan di sini kata beliau. Yuqalu liman hakami bit taqlidi halaka min hujjatin ma hakamta bihi. Ya. Maka kemudian dikatakan kepada orang yang menghukumi dengan taklid. arti menghukumi atau memfonis sesuatu dengan taklid. Apakah engkau mempunyai hujah dalam fonismu itu? Fa'in qala na'am, kalau ternyata ia berkata, ya saya punya hujah, abtalat taklid, berarti ia telah membatalkan taklid. Karena taklid itu ia mengikuti seseorang dengan tanpa hujah. Ya. Wa in qala hakamtu fihi bi ghairi hujjah قيل له فلما أرقت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرم الله ذلك إلا بحجة Ya kalau misalnya dia memfonis atau menghukumi sesuatu dengan tanpa dalil, dengan tanpa hujah, maka dikatakan kepada dia, bagaimana engkau hendak memperbolehkan untuk mengucurkan darah, ia menghalalkan farji, demikian pula ia merusak harta, sementara Allah sendiri telah mengharamkan itu semuanya kecuali dengan hujjah Allah Subhanahu wa taala berfirman in indakum min sultanin bihadza ya, jika kalian mempunyai ilmu atau hujjah tentang ini qal ia berkata fa in qala ana a'lam anni qad asabtu wa illam a'rif al-hujjah li anni qallattu kabiran min al-ulama wa huwa la yaqulu illa bi hujjatin khafiyat alai jika ia berkata saya yakin saya telah benar. Walaupun saya tidak tahu dalilnya, karena aku telah mengikuti seorang ulama besar. Dan ulama ini tidak mungkin berkata kecuali dengan dalil yang tersembunyi kepada saya. Artinya saya nggak tahu. Ya ulama ini ya pasti membawakan dalilnya, cuman saya nggak tahu dalilnya. Maka dikatakan kepadanya, إذا جاز ذلك تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عليك جاز لك تقليد معلم معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت على معلمك كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك هي فإن قال نعم ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه وكذلك من هو أعلى حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أبى ذلك نقض قوله وقيل له كيف تجوز تقليد تجوز تقليد من هو أصغر منك وأقل علما ولا تجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما وهذا متناقض kata Imam Muzani ya ketika menjawab perkataan orang tadi saya ulangi lagi ya berkata orang orang tadi orang tadi berkata saya yakin bahwa saya di atas kebenaran walaupun saya tidak tahu dalilnya. Kenapa? Karena saya mengikuti seorang ulama besar dan ulama itu tidak mungkin berkata kecuali dengan dalil yang tersembunyi kepadaku. Maka ya, dijawab kalaulah engkau boleh mengikuti gurumu itu ya mentaklid bertaklid kepada gurumu itu yang engkau anggap itu ulama besar dan engkau berkata katanya bahwa ulama besar itu tidak berkata kecuali dengan dalil yang tersembunyi padamu, maka boleh dong engkau pun taklid kepada guru-gurumu itu. Ya, karena gurumu kan punya pasti punya guru. Maka bolehlah kalau engkau membolehkan bertaklid kepada gurumu, engkau pun ya seharusnya membolehkan untuk bertaklid kepada gurunya gurumu. Kalau engkau membolehkan untuk bertaklid kepada gurunya gurumu, maka engkau pun harus membolehkan bertaklid kepadanya guru, kepada gurunya gurunya gurumu. Ya. Kalau dia berkata ya, maka ya konsekuensinya dia harus meninggalkan taklid kepada gurunya, kepada taklid kepada guru-gurunya lagi. Atau kepada yang lebih tinggi lagi. Ya, mentok sampai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Maka kalau kita tanya kepada dia, kalau gurumu itu boleh ditaklidi, berarti guru guru itu pun boleh ditaklidi. Kalau guru-guru itu harus boleh ditaklidi, maka guru-guru gurumu pun boleh ditaklidi. Terus sampai mentok sampai para sahabat. Iya, Di mana para sahabat tentunya lebih berhak untuk di, ditaklidi dong. Ikhwatal Islam ya Allahu ayyakum. Kalau ternyata ia enggan berkata seperti itu. Ya, dia berkata oh tidak bisa. Maka kita katakan bagaimana kamu bertaklid kepada orang yang lebih kecil dari guru-gurunya dan lebih sedikit ilmunya dari ya dari gurunya sendiri. Karena engkau mengatakan engkau bos, engkau bertaklid kepada gurumu, berarti engkau pun harus membolehkan bertaklid kepada guru-gurumu. Sementara gurumu itu lebih kecil daripada guru-gurunya. Ya, bagaimana engkau membolehkan untuk taklid kepada siapa? Ya, kepada yang lebih kecil dan meninggalkan yang lebih besar dan lebih banyak ilmunya. Aneh kamu itu. Apa jawab dia? Ya, karena guru saya, kata dia, fa'in qala li'anna mu'allimi wa in kana asgar. walaupun guru saya ini ya paling kecil. Faqad jama'a ilma man huwa fauqahu, dia telah mengumpulkan ilmu semua guru-gurunya yang di atasnya itu. Ya. Fahuwa absar bima akhadha wa a'lam bima tarak. Jadi dia lebih tahu dong apa yang harus diambil dan lebih ta'alim apa yang harus ditinggalkan. Karena ia berguru dengan guru-guru yang banyak, jadi semua ilmu-ilmu guru itu sudah dikumpulkan kepadanya. Jadi ya, saya mengikuti guru saya. Maka dikatakan dan dijawab kepadanya, وكذلك من تعلم من معلمك فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى إلى علمه فيلزمك تقليده kalau jawabanmu seperti itu seharusnya ya muridnya gurumu itu telah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru-guru yang lainnya seharusnya murid-muridnya gurumu itu lebih berhak untuk kamu taklidi demikian pula engkau engkau ia mengambil ilmu dari gurumu. Berarti seharusnya engkau lebih berhak untuk mentaklidi dirimu. Karena engkau telah mengumpulkan seluruh ilmu gurumu dan ilmu-ilmu yang sep di atasnya. Nah, bagaimana itu subhanallah? Lihat, ya, bagus sekali perkataan Imam Al-Muzani ini. Di mana beliau berkata, ya kalau kamu boleh ber bertaklid kepada gurumu, berarti seharusnya kamu pun harus membolehkan bertaklid kepada gurunya gurumu. Kalau kamu membolehkan itu, juga harus membolehkan bertaklid kepada gurunya gurumu gurumu terus terus sampai mentok kepada para sahabat Rasulullah. Ya. Sekarang kita jawab kepada dia, mana yang lebih ya lebih boleh ditaklidi, sahabat atau gurumu? Kalau dia menjawab, oh guruku, karena guruku itu ya telah mengumpulkan ilmu-ilmu guru-gurunya terdahulu. Maka kita katakan, ya berarti muridnya gurumu itu telah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru-gurunya setelahmu. Bahkan engkau pun demikian telah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru seharusnya engkau lebih mentaklimi dirimu daripada gurumu. Subhanallah, ini perkataan Imam Muzani, ya akhi, yang bagus sekali. Ya, dan Imam Muzani ini adalah murid daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Saya kira cukup dulu ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Barangkali di antara pendengar ada yang bertanya silahkan. Roja, Radio Dakwah Alusunnah wal Jamaah. للذاكرين والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة مغفرة وأجرا عظيما Demikian ikhwatal Islam para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada Kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Badrus Salam Hafizahullah Dan selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab Tapi Ustaz untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari seorang pendengar kita dari pesan singkat Ustadz Barakallahu Fikum dari Bapak Iqbal di Bogor Ustadz tadi Ustadz sebutkan bahwasanya Imam Syafi'i mensyaratkan hadis harus sahih sedangkan dari uh, buku uh, eh, Fikus Sunnah karya Syekh Sayyid Sabik uh, dijelaskan bahwasanya Imam Syafi'i mensunahkan kunut ya sedangkan kunut yang saya tahu adalah hadisnya berdasarkan pada hadis yang lemah karena sanad hadis ada yang bernama Ja'far Ar-Razi bagaimana Ustaz e, menyikapi permasalahan ini jawabannya akhi bahwa ya di dalam menghukumi suatu hadis terkadang para ulama berbeda dalam menghukuminya terutama ya di zaman dahulu mereka menghukumi suatu hadis sahih atau tidaknya itu setelah melihat perawi-perawinya. Yang terkadang dia di dalam menghukumi perawi hadis ini berbeda pendapat para ulama. Seperti misalnya, Imam Syafi'i mensikohkan seorang rawi yang bernama Ibrahim bin Muhammad, di mana jumhur bahkan para ulama selain Imam Syafi'i mengatakan bahwa Ibrahim bin Muhammad ini matruk, bahkan sebagiannya mengatakan kadab, tukang dusta. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, ya kalau beliau mengatakan haddatan ifiqah, ya beliau menfiqahkannya atas ijtihad beliau setelah melihat perawi tersebut. Nah, disinilah ya para ulama kalau orang yang telah mempelajari ilmu jarah wa ta'dil akan sering kali terjadi di dalam memutuskan atau memfonis seorang rawi. Ya. Sebagian ulama mengatakan mentikohkan, sebagian mengatakan itu tidak tikah. Yang kemudian ya di sana ada kaidah-kaidah bagaimana kita mengkompromikan eh, perkataan-perkataan eh, para ulama. Berapa banyak rawi-rawi yang didoifkan oleh jumhur ternyata ditikohkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Maka ini pun demikian. Ya ini adalah merupakan ya istihad, ya dari seorang imam di mana seorang imam itu manusia yang tidak maksum, ya tidak tidak suci dari kesalahan. Kalau ternyata ijtihadnya salah, ya tentunya ya beliau mendapatkan satu pahala, namun kita tidak boleh mengikuti ijtihadnya. Allahu alam. Baik, Ustaz, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Ustaz Barakallahu Fikum, eh, ketika seseorang mengamalkan hadis-hadis do'if, kemudian kita menasihatinya, tetapi ia mengatakan yang penting isinya baik. Apakah salah untuk e, mengamalkan e, sesuatu yang baik. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Dan ya ditunjukkan oleh nas lain yang sahih maka pada waktu itu boleh mengamalkan hadis doif tersebut. Sebuah contoh misalnya, hadis-hadis tentang misalnya tentang keutamaan siwak. Ada sebuah hadis misalnya yang menyebutkan tentang keutamaan siwak yang lemah dan bahkan mungkin ya sangat lemah. Ya ketika kita mengamalkan hadis tentang siwak itu, bolehkah kita mengamalkannya? Kita jawab boleh. Kenapa? Karena hadis-hadis ada hadis-hadis lain yang sahih yang menunjukkan bahwa, bahwa siwak itu adalah sesuatu yang disunnahkan. Namun kalau ternyata hadis yang lemah atau hadis yang doif itu, ya tidak ditunjukkan oleh dalil lain yang sahih, tidak pula dari Al-Quran, tidak pula dari Sunnah Rasulullah SAW yang sahihah, maka ya para ulama bersepakat bahwa apabila hadis tersebut berhubungan dengan masalah akidah dan hukum dan ini ijma para ulama itu tidak boleh dijadikan dalil dan tidak boleh dijadikan hujah. Ya kalau itu berhubungan dengan akidah dan hukum. Akan tetapi apabila itu berhubungan dengan fadilah amal, di sini terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan boleh namun disyaratkan padanya tiga syarat. Syarat yang pertama hadisnya tidak boleh sangat lemah. Karena hadis yang lemah itu bertingkat-tingkat, yaitu hadis lemah, sangat lemah, bahkan hadis yang sangat yang palsu, yang hakikatnya itu bukan hadis. Maka disyaratkan di situ hadisnya tidak boleh sangat lemah. Yang kedua kata Ibnu Hajar dalam Tabyinul Ajab di, di halaman 3, ya. Yang kedua yaitu tidak boleh diyakini itu sebagai sunnah Rasul yang ketiga, ya tidak boleh dimasyhurkan, cukup buat dirinya sendiri. Itu kalau yang berhubungan dengan fadilah amal. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya hadis lemah walaupun berhubungan dengan fadilah amal tidak boleh dijadikan hujah sama sekali dan ini mazhab Imam Bukhari dan Muslim. Dan inilah pendapat yang kuat. Kenapa? Yang pertama, bahwasannya hadis lemah itu hanya menghasilkan zonun marjuh dugaan yang lemah. Sedangkan dugaan yang lemah dengan ijma seluruh ulama tidak boleh diamalkan. Sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW, Iyakum wadhan fa inna akzabul hadis. Ia jauhi oleh kalian dugaan-dugaan yang, ia dugaan-dugaan semata. Karena sesungguhnya dugaan-dugaan itu adalah ia sedusta-dusta perkataan. Nah ini ikhwatul Islam. Makanya kalau dia berkata, ya nggak apa-apa hadisnya lemah, yang pentingan baik. Kita bertanya kepada dia, Anda mengatakan baik, belum tentu baik di sisi Allah. Yang menurut Anda baik, belum tentu di sisi Allah baik. Yang menurut Anda tidak baik pun tidak belum tentu di sisi Allah tidak baik. Ya. Dari mana engkau tahu bahwa itu adalah baik? Kalau itu berhubungan dengan pensyariatan, itu yang sifatnya ibadah. Kita katakan, ya akhi, ibadah itu hak Allah. Ya, yang berhak untuk diibadai adalah Allah, Allah dan Allah yang berhak untuk ia membuat ibadah sesuatu yang baik itu adalah yang menurut Allah Subhanahu wa taala baik tentunya dengan sanat-sanat yang sahih ya tidak boleh dengan sanat-sanat yang lemah Allah a'lam. Baik Ustaz, selanjutnya kita angkat pertanyaan dari uh, Abu Asma di Ciang sana, Ustadz bagaimana kehubungan antara hadis man hadasa hadisan wa huwa yara annahu kadzibun fahuwa ahadu kadzibin dengan kaidah apabila telah dibawakan sanad maka ulama ahlu sunnah atau ulama ahlu hadis telah berlepas diri darinya. Mohon penjelasannya Ustaz. Adapun Rasulullah bersabda man kadzaba alayya muta'ammidan barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja. Kata-kata dengan sengaja ini mengeluarkan orang yang tidak sengaja. Adapun para ulama membawakan hadis dengan sanad-sanadnya. Ya beli mereka telah berlepas diri ya dari berdusta atas nama Rasulullah karena mereka telah melaksanakan tugas untuk menyebutkan apa sanad-sanad tersebut sehingga dari sanad itu ketahuan bahwa itu hadisnya lemah. Makanya ketika mereka membawakan hadis tersebut dalam kitab-kitab mereka bukan berarti mereka ingin berhujah bukan berarti mereka ingin ya berdalil tapi hujat batas untuk diketahui bahwa hadis ini hadis yang palsu atau hadis ini hadis yang lemah. Ini kewajiban kamu memeriksa sanad. Ini ya. Maka dari itu ikhwatul Islam kita harus memahami mengapa terkadang ada hadis-hadis lemah dalam kitab-kitab para ulama. Bukan berarti para ulama setuju. Itu banyak kemungkinan. Bisa jadi yang pertama, para ulama ini berijtihad dengan ijtihadnya buah hadis ini sahih menurut dia atau ulama ini yang membawakan hadis tersebut dalam hadis dalam kitabnya sebatas untuk diketahui bahwasannya hadis tersebut adalah palsu supaya dijauhi. Dan itu adalah kebiasaan para ulama terdahulu. Nah. Tayyib bentuk selanjutnya dari al Ferry di Pamulang. Barakallahu fikum Ustaz e, eh, disebutkan bahwasanya hadis e, harus e, sanadnya tersambung Eh, kepada Rasulullah SAW. Eh, yang jadi pertanyaan bagaimanakah kita yang awam mengeceknya, sedangkan eh, buku-buku hadis yang terjemahan secara khusus sanadnya tidak lengkap. Mohon penjelasannya Ustaz. Awam untuk memeriksa suatu sanad hadis, tentu orang awam bukan pekerjaannya. Kewajiban dia bertanya kepada ahlinya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertanya kepada ahlinya. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ta Tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Itu kewajiban orang awam. Namun tetap ya, kamu ya orang awam tidak boleh ridho ya terus menerus jadi kelas 1 SD terus. Ya, jangan kemudian dia ridho ah ya saya lebih senang jadi kelas 1 SD terus. Ya harus naik tingkat lah kelas 2 SD, kelas 3 SD sampai kemudian SMA kemudian sampai S1. Kalau dunia saja bisa kita bisa raih, kenapa masalah agama kita ridho ya terus menerus jadi orang awam ya janganlah. Kita terus juga berusaha ya untuk terus mempelajari sedikit demi sedikit tentang ilmu-ilmu Allah yang Allah berikan kepada ya, kepada kita ini. Nah. Tapi untuk selanjutnya dari pertanyaan Abu Abdullah di Cikarang, Ustadz bagaimanakah e, membantah subhat atau menyikapi e, sebuah pernyataan yang menyatakan bahwasannya Orang-orang yang menisbatkan diri pada salaf juga bertaklid kepada guru-gurunya dan tidak mau mengaji dengan ustadz-ustadz lain yang selain dari uh, kelompoknya. Mohon penjelasan dari uh, permasalahan ini. Ikhwatul Islam, adapun perkataan dia bertaklid kepada guru-gurunya. Telah kita sebutkan bahwa taklid yang mengikuti seseorang itu ada dua keadaan. Yang pertama mengikuti orang lain dengan dalil dan ini sebagian telah kita sebutkan tadi dari perkataan Al-Hafidh Ibn Abdul Bar bahwa itu disebut dengan ittiba dan itu diperbolehkan dalam agama. Yang kedua, taklid atau mengikuti orang lain dengan tanpa dalil dan yang disebut dengan taklid itu yang dilarang dalam agama. Maka apabila seseorang mengikuti gurunya karena tahu dalil dalilnya, maka itu diperbolehkan. <clears throat> Kemudian juga yang kedua akal Islam. <clears throat> taklid kepada guru itu ya ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah orang yang awam yang sama sekali dia tidak mampu untuk mencari dalil. Maka ya dia boleh kepadanya untuk bertaklid. Tapi tetap dia harus mengetahui sisi atau dalil dan sisi pendalilannya. Supaya pada waktu itu keluar dari taklid menuju, menuju ittiba. Ya. Maka dari itu ikhwatul Islam <clears throat> mengikuti seorang guru. Kalau memang jelas di atas apa dalil yang tegas, jelas dan sahih itu tidak dia bukan taklid namanya itu ittiba. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, adapun dia klaim dia ya melarang untuk berguru kepada selain gurunya, kita jawab pertama bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min ashratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu diambil dari ahli bid'ah. Ya, al-asagir ditafsirkan oleh Abdullah bin Mubarak, hum ahli bid'ah, itu ahli bid'ah. Maka dari itu, ikhwatul Islam, ya, para dalam manhaj para ulama tidak boleh kita sembarangan berguru harus berguru kepada yang pertama orang yang ahli dan mumpuni sebagaimana dikatakan Imam Nawawi rahimahullah ya wala yanbaghi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamula tahliyatuhu tidak boleh seorang penuntut ilmu mengambil kecuali dari orang yang telah sempurna keahliannya yang kedua selamat dari sisi manhaj dan akidahnya makanya Imam Malik mengatakan di antara orang yang tidak boleh diambil ilmunya siapa ahlul hawa orang yang ahli bid'ah mengikuti hawa nafsunya ya yang ketiga, dia harus <clears throat> amanah ketika menyampaikan hadis, dia tahu hadis itu sahih atau dhaif. Maka dari itu ikhwatul Islam. Ya. Bila seseorang melarang untuk berguru kepada orang lain, itu dilihat keadaannya. Bahwa ya, dia melarang untuk berguru kepada orang lain yang ternyata yang dilarang itu guru tersebut yang diklaim guru itu ternyata memang ahli bid'ah. Tidak tahu manhaj yang hak bahkan menyimpang dari manhaj yang hak, maka seperti ini benar. Kita tidak boleh berguru kepada sembarangan. Tapi kalau misalnya yang dilarang itu adalah guru yang memang betul-betul di atas manhaj yang hak dan ilmunya mumpuni, kemudian dilarang karena dia di luar kelompok kita, jelas ini adalah terlarang dalam syariat. Ini hizbiyah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wala takunu minal musyrikin." من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا kullu حزب بما لديهم farihun. Jangan kamu seperti orang-orang musyrikin, yaitu yang memecah belah agama mereka sementara mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Nah. Baik, untuk selanjutnya dari Pak Sahrul di Jakarta. Ustadz, bagaimanakah hukum atau keadaan orang yang mengamalkan Al-Quranul Karim tetapi eh, tidak mengamalkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang cuma mengamalkan Al-Quran dan meninggalkan hadis, berarti ia telah menolak Al-Quran. Kenapa demikian? Bukankah Allah berfirman, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ rasulu وَمَا فَانْتَهُ Dan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, eh, oleh Rasul maka ambillah dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengambil apa yang diperintahkan oleh Rasul dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu adalah berupa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka orang yang menolak hadis Nabi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita katakan kepada dia, lalu bagaimana kalian sholat? Apakah kalian mendapat dalam Al-Quran sholat subuh dua rakaat? Apakah kalian mendapat dalam Al-Quran sholat, subuh empat rakaat? Apakah kalian mendapati dalam Al-Quran sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat? Ya lalu apa yang kalian baca dalam sholat? Dimulai dengan apa? Dengan takbiratul ihram atau dengan apa? Tidak ada dalam Al-Quran. Bagaimana dengan nisab-nisab zakat? Apa yang harus diberikan, dikeluarkan padanya zakat? Ya tidak ada dalam Al-Quran. Penjelasannya semua ada dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang menolak hadis Nabi selama sama saja ia menolak Islam secara keseluruhan. Itu sudah pasti ya, Nah. Baik, Ustaz, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Pak Subhan. Ustaz, eh, mohon penjelasannya eh, apakah perbedaan antara dalil nakli dan dalil akli dan eh, eh, beri, eh, mohon untuk eh, diberikan contoh dari keduanya demikian. Dalil nakli artinya dalil yang berdasarkan wahyu Allah berupa Al-Quran dan hadis dalil akli artinya yang sebatas dengan akal manusia saja. Yang harus diketahui bahwa ya dalil nakli tidak akan pernah bertentangan dengan akal yang sehat. Hadis yang sahih atau dalil yang sahih tidak akan bertentangan dengan ya, akal yang sehat. Kalau ada yang bertentangan, imma hadisnya atau dalilnya tidak sahih atau akalnya yang tidak sehat maka ya contohnya dalil nakli ya firman Allah ya firman firman Allah dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi saw alaihi itu adalah dalil nakli ya adapun dalil akli yang sifatnya akal semata ya sebuah contoh misalnya untuk untuk menyebutkan atau membantah perkataan orang yang mengatakan misalnya bahwa persatuan itu rahmat ya bisa kita da bantah dengan dalil secara akal ya kalau persatuan rahmat jangan cari mufakat. Harusnya musyawarah itu cari perselisihan. Kalau terjadi mufakat harus berselisih. Kenapa perselisihan? Itu katanya rahmat kan. Jelas ini secara akal manusia pun tidak benar. Demikian pula misalnya orang-orang asyariah yang mengatakan bahwa sifat Allah cuma 20. Bisa kita bantah dengan dalil akli, dengan secara akal. Apa itu? Ya, kita katakan kalau manusia saja lebih daripada sifatnya dari lebih 20, Bagaimana kita tetapkan hanya bagi Allah 20? Berarti manusia lebih sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula nama Allah kalian tetapkan 99 misalnya. Tapi kalian menempatkan sifat Allah cuma 20. Ini menunjukkan berarti ada nama-nama yang tidak mengandung sifat. Ini sesuatu yang aneh. Ini disebut dengan dalil akli. Wallahualam. Baik, Ustaz pertanyaan terakhir untuk kesempatan pagi hari ini dari Bapak Ansori di Cimanggis. Ustadz eh, mohon penjelasannya bagaimanakah dalil tentang eh, mengirimkan doa bagi si mayat di, di di kuburan ada yang menyatakan diri mengikuti Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya eh, mengirimkan bacaan-bacaan doa baik dari uh, sendiri ataupun dari Al-Qur'anul Karim itu akan sampai ke ahli kubur dengan contoh bahwasanya kita juga mensalati mayit itu kita disuruh mendoakan si mayit. Mohon penjelasannya Ustaz. ayol ikhwah mendoakan si mayat dengan ijma para ulama sampai bukan hanya sebatas pendapat Imam Syafi'i. Doa itu sampai kepada mayat. Bukankah Rasulullah SAW mensyariat, mensyariatkan kita untuk ya, sholat jenazah? Dan salat jenazah isinya adalah doa. Ya, bukankah Rasulullah mengajarkan doa-doa ketika kita ziarah kubur? Itu pun menunjukkan itu adalah sampai. Kalaulah itu tidak sampai, tentu Rasulullah tidak akan ya lakukan itu. Karena itu sesuatu yang percuma. Adapun ikhwatul Islam, masalah kita mengatakan boleh mendoakan si mayat. Kita jawab ya, boleh sekali. Namun tata caranya, ya bentuk dan sifatnya, kaifiatnya, tempat dan waktunya pun tidak boleh kita mensyariatkan sendiri dari diri kita sendiri. Ibadah yang diperbolehkan dalam syariat harus sesuai dalam enam perkara. Tempatnya, ya, waktunya, jumlahnya, tata caranya, sebabnya, dan jenisnya. Maka enam perkara ini harus sesuai. Makanya ketika dikatakan, boleh dong ya saya mendoakan mayat dengan cara kemudian bikin ritual di kuburan acara khusus mendoakan dengan doa bersama kita jawab mendoakan sampai tapi dengan tata cara harus sesuai dengan cara tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dengan membuat cara sendiri ya kalau anda membolehkan untuk berdalil dengan bolehnya mendoakan orang barangkali ada orang berkata kepada anda ya Bukankah Allah menyuruh kita bergembira dengan karunia Allah? Bukankah Allah berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka bergembira. Nah, saya boleh dong bergembira dengan kelahiran Rasulullah dengan cara berjoget-joget. Boleh dong ber, ya bergembira dengan cara ya apa menari-nari, ya apa nanggap cang dangdutan dan yang lainnya. Kalau dia berkata, oh bukan begitu gembira. Ya gembira itu ya harus sesuai dengan apa yang contohkan Rasulullah. Kita katakan, ya begitu pula doa. Doa pun juga caranya harus sesuai dengan cara Rasulullah Shallallahu Wasallam. Jangan bikin sendiri. Ini ya, sebab kalau misalnya setiap orang boleh berdalil dengan dengan dalil, dalil umum, lalu dibawakan dengan cara-cara sendiri, rusak agama kita ini ya akhi. Maka disinilah sebuah kaidah yang harus kita fahami bahwa suatu dalil yang diperbolehkan dalam agama itu harus sesuai pula ya tata caranya, sifatnya, ya tempatnya, waktunya, jumlahnya, jenis dan sebabnya harus sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya karena Allah yang ingin yang berhak diibadahi dan Allah yang berhak untuk menentukan tata caranya. Allah alam ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja, Radio Dakwah Alusinna wal Jamaah. للذاكرين والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما